Nah, tadi sudah kita jelaskan ada sekitar lima syarat. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam syarat yang keenam. Syarat yang keenam adalah al intiyadu al-munafi littar sikap tunduk yang meniadakan sikap meninggalkan. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus tunduk kepada Allah. Tidak meninggalkan syariatnya, tidak meninggalkan perintah-perintahnya dan tidak melanggar larangan-larangannya. Sebenarnya seorang muslim kalau dia mengerti akan makna syarat la ilaha illallah kita akan lihat ya setiap umat Islam itu taat kepada agamanya. Karena syarat daripada la ilaha illallah itu diantaranya adalah ketundukan kepada Allah. Apa artinya seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah sementara dia membangkang kepada Allah, melanggar syariatnya, ya, melakukan larangannya, meninggalkan perintahnya. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Luqman ayat yang ke-22 wa may yuslim wajhahu wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa Barang siapa yang mempasrahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat baik maka berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat yaitu la ilaha illallah Mempasrahkan wajahnya, menundukkan dirinya. Itu maksudnya. Ya. Al-Islam di sini adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal intiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa Islam itu adalah al-istislam, mempasrahkan diri. Al-istislamu lillahi bitauhid, mempasrahkan diri kepada Allah dengan menegakkan tauhid wal imtiyadu lahu dan tunduk melaksanakan ketaatan kepadanya wal bara'ati minasyirki wa ahli dan berlepas diri dari perbuatan syirik serta pelaku syirik. Jadi harus tunduk, tidak boleh membangkang, membandel. Allah mengatakan demikian, kita katakan enggak. Allah katakan ini yang baik, kita katakan tidak. Seorang yang beriman tidak boleh seperti ini Ya. Makanya ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang beriman, Allah katakan uh, di dalam Al-Qur'anul Karim apa ayatnya? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rusuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya tidak ada bagi seorang mukmin lelaki dan seorang mukmin wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah keputusan. Mereka masih punya pilihan yang lain. Tidak pantas bagi mereka hal ini. Ya. Kalau Allah sudah menetapkan, khalas. Sami'na wa ata'na. Ini ucapan orang yang beriman yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an. Yang mereka selalu mengucapkan kami mendengar dan kami Ya. Gampangnya saja kalau seandainya umat Islam itu sadar pribadi-pribadi personil-personil mereka masing-masingnya sadar akan syarat la ilaha illallah yang diantaranya adalah ketundukan kepada Allah masjid ini penuh Khususnya di waktu sholat yang lima waktu. Gak ada orang yang gak sholat, gak ada orang yang gak ke masjid. Apalagi kalau dia seorang lelaki, ya, yang sholat lima waktu ke masjid itu hukumnya apa? Wajib. Bahkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Ya itu keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan perkara sunnah. Kalau seandainya itu sunnah, tidak mungkin Nabi mempunyai keinginan untuk membakar rumah orang yang tidak sholat jamaah. Menunjukkan bahwa sholat jamaah ke masjid itu apa? Wajib. Orang buta saja yang datang kepada Nabi Abdullah bin Ummi Maktum meminta keringanan untuk tidak sholat berjamaah ke masjid Ketika dipanggil oleh Rasulullah kembali, apakah engkau mendengarkan azan? Katanya, ya benar ya Rasulullah, aku mendengarkan azan. Kata Nabi, maka datangilah masjid. Padahal dia buta. Dan kondisi negeri pada waktu itu bukan seperti sekarang. Ya. Semuanya terang benderang, di mana-mana ada lampu bercahaya. Tidak ada penerangan jalan, apalagi kalau di malam hari untuk sholat maghrib dan sholat isya demikian pula sholat subuh ya, ya antum bayangkan 1400 tahun sekian yang lampau ada listrik la ilaha illallah Nah, orang buta dalam keadaan dia buta saja kata Nabi, kalau engkau mendengar azan datangi panggilannya. Artinya sholatlah ke Diperintahkan demikian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada mudah. Nah, bagaimana yang sehat wal afiat tidak buta? Seorang mukmin kalau dia tahu tuntutan syarat la ilaha illallah yang diantaranya adalah tunduk dan tidak meninggalkan syariat Allah, ya, gampangnya saja masjid akan selalu penuh dengan orang-orang yang sholat lima waktu. Tapi kenyataannya tidak, ya kan? Banyak masjid yang kosong, masjidnya bagus, mewah, indah, ya, yang sholat cuma lima orang. Itu udah banyak lima orang. Ada yang dua orang, ada ya cuma satu orang dia imamnya, dia makmumnya, bahkan dia muadzinnya. tapi sadar, dia komat, dia imam, dia makmum. La ilaha illallah. Terutama sholat duhur dan sholat asar dan sholat subuh dan sholat isya dan sholat ya hampir semua sebetulnya ya hampir semua hampir di setiap sholat yang lima waktu kita lihat banyak masjid yang kosong dari kaum muslimin nah jadi yang keenam adalah sikap tunduk tunduk kepada Allah dan Rasulnya kita selalu mengucapkan kepada syariat Allah sami'na wa ata'na kami dengar dan kami taat. Nah. Kemudian yang kedelapan, yang ketujuh. Al-qabulul munafil rad sikap menerima yang menolak sikap membantah yang meniadakan sikap menolak ya, sikap menerima yang meniadakan sikap menolak ya. maka apapun kondisi seorang mukmin maka akan selalu dia menerima apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menerima la ilaha illallah dan segala kandungan serta konsekuensi-konsekuensinya. Dia terima dengan dada yang 8 ya. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu kata Allah, mereka tidak beriman sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim di antara perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam dada-dada mereka rasa sempit terhadap apa yang engkau putuskan. Dan mereka benar-benar mempasrahkan diri mereka. Ini orang yang beriman. Menerima segalanya. Sehingga tidak pernah terpikir oleh mereka untuk mengatakan Islam itu tidak relevan. Tidak pernah terpikir oleh mereka untuk mengatakan bahwa Islam itu ketinggalan zaman. Islam itu tidak sejalan dengan kemajuan. Ya, Islam itu tidak adil. Islam itu demikian dan demikian. Tidak pernah ter terpikir oleh mereka. Kenapa? Karena di antara tuntutan la ilaha illallah syaratnya adalah al-qabul, menerima apa yang ditetapkan di dalam Islam, ditetapkan oleh Allah dan tidak pernah menolak ya kalau dia orang yang beriman yang baik menunaikan kunci la ilaha illallah dengan baik, tidak pernah dia mengatakan enggak untuk apa yang disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedelapan apa? Yang kedelapan adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengingkari apa yang disembah dari selain Allah. Dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman, "Faman yakfur bit wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang ingkar kepada tauhid. Apa itu tauhid? Segala sesuatu yang disembah dari selain Allah ya yang dipanjatkan kepadanya doa dari selain Allah, yang dimintai dari selain Allah, yang disembah dari selain Allah, yang diperuntukkan kepadanya sujud dari selain Allah, yang diberi nazar dari selain Allah, ya, dan lain-lain sebagainya. Al-Muhim, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dalam keadaan dia ridha, maka itu adalah tauhid maka harus ada catatan ridho. Kalau dia disembah dari selain Allah dalam keadaan dia tidak ridho, tidak bisa dikatakan sebagai tohut. Karena ada yang disembah dari selain Allah, dia bukan bukan tauhid. Seperti apa? Ya seperti Nabi Isa misalnya. Nabi Isa itu sampai sekarang disembah dari selain Allah, tapi dia tidak ridho. Jadi nggak bisa dikatakan Nabi Isa itu adalah tersebut. Syaratnya dia disembah dari selain Allah dan dia dalam keadaan meridhai ya meridhai hal tersebut maka dia adalah tauhid.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 Ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, "Inna buru'a uminkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Kami ini berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna dikum. kami ingkar kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha dan telah nampak antara kami dan kalian ada permusuhan dan kebencian. Abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Ya, jadi harus ingkar kepada segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Kita harus ingkar kepadanya. Kita harus berlepas diri daripadanya. Nah, jadi ada delapan syarat. Ya, ada delapan syarat. Kabaran siapa yang membawa kunci surga yaitu la ilaha illallah, kemudian kunci ini mempunyai gerijinya yang delapan, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah, maka dia dahala al-jannah. Maka barulah dia masuk ke dalam surga. Makanya di hari di hari kiamat kelak Ya, tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu selamat dari api neraka Allah. Kenapa? Karena di antara mereka banyak orang-orang yang datang membawa kunci dalam keadaan tidak punya gerigi yang yang cukup, yang lengkap. Ada salah satu yang dia tinggalkan. Atau ada salah satu yang tidak sempurna dia lakukan. Akhirnya la ilaha illallahnya itu tidak kuat untuk menahan dia terlepas dari api api neraka Allah. Ya. Ada yang harus singgah dulu di dalam api neraka. Nah, walaupun pada akhirnya selama dia masih mempunyai kunci ini, pada akhirnya dia masuk ke dalam surga. Tapi ada juga yang tadinya dia punya kunci, ternyata kuncinya hilang, tidak ada. Ya. Kenapa? Karena dia mendatangkan sesuatu yang membatalkan la ilaha illallah. Melanggar salah satu dari delapan syarat tadi secara secara penuh. Ya, kalau salah satu saja tidak ditunaikan, gugur. Ada saja orang misalnya tidak menerima salah satu syariat Islam. Dia katakan, tidak, saya terima semua hukum Islam itu kecuali hukum waris itu sudah kafir keluar dari Islam ya walaupun dia orang yang paling rajin ibadah sepanjang hidupnya karena dia tidak mempunyai syarat al-qabul secara total menerima secara total ada orang yang misalnya mengatakan semuanya saya terima kecuali minum khamr khamr itu tidak tidak haram dia halal menurut saya Ya, kafir keluar dari Islam karena dia menolak tidak menerima secara total apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus penuh delapan syarat. Ya, baru kita tidak kehilangan la ilaha illallah. Nah, nah kalau kita masih kurang dalam menunaikannya, ya, kita tidak kehilangan kita masih punya delapan syarat ini, tapi tidak tidak kita datangkan dalam bentuk yang semestinya. Kurang sempurna dalam menunaikannya. Nah ini akan membuat la ilaha illallah itu lemah untuk bisa menyelamatkan kita dari api neraka Allah. Sehingga bisa jadi seorang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut masuk dulu ke dalam api neraka meskipun dia tidak kekal di dalamnya. Meskipun dia tidak kekal di dalamnya. 6. Jadi ada delapan syarat yang telah disebutkan. Sebagian ulama menjadikannya hanya tujuh syarat. Mereka sebahagian ulama menghilangkan syarat yang ke Kenapa? Karena syarat yang ke ini dianggap sudah masuk ke dalam syarat yang sebelumnya. Di antaranya adalah al-ikhlas. Ya, al-ikhlas itu menafikan apa? Meniadakan apa? Kesyirikan. Ya, Nah, ingkar kepada selain ingkar kepada apa yang disembah dari selain Allah ini termasuk daripada keikhlasan. Baik. Tapi tidak apa-apa. Yang delapan ini akan lebih baik. Ya, karena lebih detail, lebih jelas. Sehingga lebih tampak. Jadi yang kedelapan adalah ingkar kepada apa yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Nah ini mengenai la ilaha illallah. Sekarang kita berpindah mengenai wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata beliau, ma bayani syahadati anna Muhammadan Rasulullah dan disertai pula dengan penjelasan mengenai syahadat bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah wa muqtadaha kandungan tuntutan kandungan dari Muhammad Rasulullah Coba perhatikan. Apa tuntutan kandungannya? Tasdiquhu fima akbar wa ta'atuhu fima amal wa istinabu manaha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan kandungan dari Muhammad Rasulullah adalah di sini disebutkan empat hal. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah ada empat tuntutan kandungan ucapan kita Karena syariat yang beliau bawa tidak lepas dari empat hal. Pertama, syariat beliau mengandung perintah. Yang kedua, syariat beliau mengandung larangan. Yang ketiga syariat beliau mengandung berita. Yang keempat syariat beliau harus dari jalan beliau. Ya, karena beliau adalah utusan Allah, harus dari jalan beliau. Beliau adalah rasul yang terakhir. Maka empat tuntutan kandungan Muhammad Rasulullah kata beliau tasdiquhu membenarkan beliau terhadap segala apa yang beliau beritakan. Kita harus benarkan. Tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita. Kalau Nabi yang sudah memberitakan, Apapun yang diberitakannya mau masuk akal, gak masuk akal, mau bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau tidak, tetap kita katakan saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduq. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah benar dan dia adalah orang yang benar, yang jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Nah, apakah tentang berita masa lampau atau masa yang akan terjadi ke depan atau tentang hari kiamat kelak? apa saja yang diberitakan oleh Nabi harus kita benarkan. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya itu? Bahwa berita itu memang benar datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak benar ya tidak bisa kita benarkan. Kalau memang tidak bisa dipastikan atau dipercaya itu dari Nabi ya kita tidak dituntut untuk bisa membenarkan. Karena ada hadis-hadis lemah bahkan hadis-hadis palsu yang memberitakan hal-hal tertentu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu tidak bisa dipercaya karena datangnya dari riwayat yang lemah atau bahkan dari riwayat yang palsu. Riwayat yang lemah, apalagi riwayat yang palsu, ini nggak bisa dipastikan datangnya dari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin sebahagian riwayat-riwayat lemah itu memberitakan hal-hal yang menakjubkan, ya, sehingga sering sekali dipakai oleh para tukang kisah ya, untuk menarik perhatian manusia. Kalau di masa lampau mereka kumpulkan riwayat-riwayat lemah itu tadi, ya. Kemudian mereka berdiri di tengah-tengah kaum muslimin di dalam masjid, ya, setelah sholat misalnya. Lalu mereka riwayatkan, mereka kisahkan untuk menarik perhatian orang. Dalam rangka apa? Supaya mereka memberikan sumbangan. Dan itu mata pencariannya. Ini di masa lampau dan ini diistilahkan dengan al-qasas. Al-qasas itu tukang kisah. Dan mereka ini salah satu sumber datangnya riwayat-riwayat palsu. Mereka suka buat-buat riwayat ya, entah datangnya dari mana, ya, mereka buat sanannya sendiri, mereka riwayatkan. sampai pernah suatu ketika ada seorang tukang kisah, ya, kebetulan di masjid itu sedang sehingga sholat dua orang dua orang imam besar dari kalangan ahli hadis ulama hadis besar yang kenamaan yaitu al Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Tukang kisah ini seperti kebiasaannya dia suka mengkisahkan ya. Kebiasaan mereka suka mengkisahkan hal-hal yang menakjubkan dengan riwayat-riwayat yang gak jelas. Dengan sanat-sanat yang mereka buat-buat. Nah, pada waktu itu dia katakan, telah meriwayatkan kepada kami Al Imam Ahmad dari fulan bin fulan dari fulan bin fulan bahwasanya Nabi SAW mengatakan demikian orang-orang yang nggak tahu mendengarkan masya Allah gitu kan karena memang riwayatnya menakjubkan dan mencengangkan lalu dia katakan telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Ma'in dari fulan bin fulan dari fulan bin fulan dari Nabi SAW demikian Imam Ahmad mendengarkan Kapan <laughs> saya meriwayatkan hadis itu? Ya. Antara lima Ahmad dan Yahya bin Ma'in yang hadir di majelis itu saling lihat-lihatan. Benarkah engkau meriwayatkan itu maksudnya? <laughs> Ya, Imam Ahmad melihat kepada Yahya bin Ma'in, Yahya bin Ma'in melihat kepada lima Imam Ahmad. Ya. Karena riwayat itu riwayat aneh, mereka sendiri nggak pernah meriwayatkan itu. Dan yang tukang kisah ini nggak tahu dia kalau kalau di majelisnya ada Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in sungguhan. nah, lantas begitu orang ini selesai, dia dipanggil oleh Al Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Tanya, apakah engkau kenal dengan Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in? Dia katakan kenal. Tahukah engkau siapa kami? Saya tidak kenal. Ya. Aku Ahmad bin Hambal dan ini Yahya bin Ma'in. Apa jawabannya? Memang di dunia ini cuma kalian saja yang namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. masih ngeles dia. nah, nah ini. Ya. Jadi syaratnya tadi harus syaratnya apa? Riwayatnya dari riwayat yang sahihah yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi berita-berita itu ya hal-hal yang terkadang memang menakjubkan. Ya, kalau tidak datangnya dari riwayat yang sahih, tidak ada kewajiban kita untuk membenarkannya. Tapi kalau dia sahih, apapun yang dikatakan oleh Nabi, kita mengatakan saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu salah satu sebab kenapa dia dikatakan as-siddiq karena beliau selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah yang paling terbesar adalah mengenai Al-Isra dan Al-Mi'raj. Ya, orang-orang terutama orang-orang kafir musyrik pada waktu itu tidak ada yang membenarkan berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Al-Isra dan Al-Mi'raj. Al-Isra itu apa artinya? Nah, ini pertanyaan penting nih. Ya. Al-Isra. al dan Al-Mi'raj. Al-Isra itu apa artinya? Hmm? Al-Mi'raj? Tabarakalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa. Wah, gimana ini? Kelihatan nggak pernah Isra Mi'raj ini. <laughs> ya jangan gitulah. Ya. Walaupun bagaimana Isra Mi'raj itu termasuk kisah cerita yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentang-mentang nggak Isra Mi'raj, kemudian nggak tahu sejarahnya. Jangan. Sejarahnya itu benar. Ya. Walaupun acara-acara yang dilakukan sekarang itu tidak ada syariatnya. Apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Apa Isra? Apa perjalanan apa? Perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ini disilahkan dengan Al-Isra. Ya, Al-Isra itu secara bahasa adalah perjalanan malam hari. Tapi dalam sejarahnya ini adalah perjalanan Nabi ya bersama malaikat Jibril di atas buruk dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa diistilahkan dengan Isra dalam satu malam. Ya, secara adat kebiasaan orang di masa lampau itu tidak mungkin. Ya, Mekah itu di mana, Palestina itu di mana. nggak mungkin bisa ditempuh dengan kendaraan sekencang apapun dalam satu malam. Nggak ada. Makanya orang-orang kafir musyrik mereka mendustakan Nabi nggak mungkin. Ya, mereka begitu mendengar berita ini, mereka datang kepada Abu Bakar untuk membuat ragu Abu Bakar bahwa Muhammad itu telah mengatakan demikian dan demikian. Dia Isra dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kata Abu Bakar, "Shadaqa Rasulullah." Dia benar. Dia jujur. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Makanya Abu Bakar itu as-siddiq. Ya. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu bukan hanya omong kosong, benar-benar dan beliau bisa mensifatkan bagaimana Baitul Maqdis, apa yang dia lihat tentang Baitul Maqdis, karena memang dia ke sana. Ya. Dan Al-Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW dari langit dunia ke atas langit yang paling tertinggi sebaik ilmu. Ya, itu disebutkan dengan Mi'raj. Waduh, baca lagi dia sejarah Isra Mi'raj. <laughs> Penting itu. Dan dikisahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang panjang tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, nah yang seperti ini tugas kita atau kewajiban kita sebagai seorang mukmin apa yang harus kita lakukan? kita katakan sodako Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang diberitakan dalam hadis yang sahih. Dan banyak sekali berita-berita yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang dajjal misalnya. Ya, kita katakan sodako Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Ya'jud wal Ma'jud tentang berita-berita akhir zaman atau tentang kisah-kisah orang di masa lampau Ya, dalam hadis beliau sering kisahkan dahulu orang-orang sebelum kalian demikian dan demikian. Kita katakan sodako Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau tentang perihal hewan-hewan, diantaranya seperti lalat kalau jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah gemishu. maka celupkanlah lalat yang jatuh itu karena fi ahadi janahi fi ahadi janahi syifa wa fil akhari fi ahadi janahihi da wa fil akhari shifa. Ya karena pada salah satu dari dua sayapnya ada penyakit, sedangkan sayapnya yang lain ada penawarnya. Kita katakan saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah bisa dibuktikan oleh penemuan ilmu pengetahuan sekarang ini atau tidak? Kita katakan Rasulullah itu benar. Selama riwayatnya Nah, ini yang dimaksud wa tasdiquhu bima akhbar, membenarkan apa yang diberitakan oleh beliau. Meskipun bahkan pengetahuan, ilmu pengetahuan membuktikan berbeda dengan apa yang diberitakan oleh Nabi, selama hadisnya sahih kita katakan mereka yang dusta dan Nabi tidak mungkin salah. Nabi tidak mungkin salah. Tasdiquhu bima akhbar. Membenarkan setiap apa yang beliau beritakan. Kemudian Eh, ta'atuhu fima amal. Mentaati beliau dalam hal dalam segala hal yang beliau perintahkan. Ya, wastina bumanaha anhu wazajar. Yang ketiga adalah menjauhi setiap apa yang beliau larang dan beliau cegah. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian laksanakan semampu kalian. Wa itu nahaitu anhu ibu Apa yang aku larang kalian maka tinggalkanlah. Ini sudah kita bahas tadi pagi. Nah, sekarang pertanyaan saya. Pertanyaannya. Apa bedanya perintah dan larangan di sini? Apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukan semampu kalian. Apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Apa perbedaannya perintah dan larangan di dalam hadis ini? Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Hah? Terus? Iya. Dalam hadis ini kalau perintah disesuaikan dengan kemampuan. Lakukanlah semampu kalian. Kalau larangan harus tinggalkan. Gak ada kata tidak mampu, pasti mampu. Maka kita boleh cari dalam ayat atau dalam hadis, setiap larangan tidak ada dikaitkan dengan kemampuan. Perintahnya dalam larangan tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh di dalam ayat. Apa yang didatangkan oleh Rasul maka ambillah wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa kalau perintah disesuaikan dengan kemampuan? Kenapa kalau larangan harus ditinggalkan tanpa ada keterkaitan dengan kemampuan? Kalau perintah sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan tidak ada kaitannya dengan kemampuan, harus ditinggalkan. Kenapa? Kenapa demikian? Nah, yang ikut tadi pagi. dia ada mau tapi karena tidak punya kakinya kaki jadi tidak bisa bersama perintah itu masih kurang tepat apa kenapa karena tadi pagi ikut enggak ikut kenapa Kenapa? Kalau perintah sesuai dengan kemampuan, kalau larangan harus ditinggalkan. Gak ada keterkaitannya dengan kemampuan. Hah? bukan itu jawabannya. bagus. kenapa bagus? Selalu. <laughs> Kenapa? Karena, coba perhatikan, ya saya ulangi sekali lagi. Kalau perintah itu kita harus berbuat, bertindak. Ya, melaksanakan perintah itu membutuhkan kita berbuat, bertindak. Orang berbuat dan bertindak itu butuh kepada kepada apa? Kemampuan. Sholat misalnya diperintahkan untuk berdiri. Kita harus berbuat nggak bisa diam saja ya, melaksanakan sholat dengan berdiri. Nah kalau kaki kita nggak kuat, nggak sehat, pincang, ya sakit, terus mau bagaimana kita berbuat? Nggak bisa kan? Berarti sesuai dengan kemampuannya. Sudah kalau nggak bisa berdiri berarti duduk. Makanya ketika ada dalam hadits Imran bin Husain, ya ketika mengeluhkan dia sakit bawasir, ya kata dia kepada Nabi bahwa beliau tidak bisa sholat dengan berdiri. Kata Nabi sholli qa'iman. Engkau sholat berdiri. Fa tas kalau engkau tidak mampu fasalli qa'idan. Engkau sholat dengan duduk kalau tidak mampu. Wa tas kalau engkau juga tidak mampu fasalli fa'ala jam maka sholatlah secara berbaring Nah, beda halnya dengan larangan. Kalau larangan, seorang tidak dituntut untuk berbuat, untuk bertindak. Apa yang diinginkan dari orang yang dilarang akan sesuatu? Yang diinginkan dari dia cukup hanya menahan diri saja. Wes seneng oh. <laughs> diam. Diam saja sudah wes, jangan lakukan itu. Ini tidak mungkin orang uh, tidak mungkin orang tidak mampu karena yang dituntut dari dia hanya berdiam diri, menahan diri, tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak butuh kemampuan. Setiap orang pasti mampu. Orang disuruh diem kok. Apa orang disuruh diem nggak mampu? Gak mampu apanya? Kan gitu. <laughs> Ya. Yeah. Allah katakan jangan berbuat zina. Wah saya nggak mampu. <laughs> Gak mampu apanya? Hah? Makanya orang yang meninggalkan larangan tidak boleh dia mengatakan saya tidak mampu. Enggak mampu apanya kamu? Kamu itu bukan enggak mampu tapi enggak mau. Beda antara tidak mampu dengan tidak mampu itu tadi. Paham sekarang ya? Nah, makanya melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan. Meninggalkan larangan harus. Tidak ada keterkaitan dengan kemampuan. Dia harus meninggalkannya karena yang dituntut adalah dia menahan diri, tidak lebih daripada itu. Kemudian yang terakhir wa alla yu'badallahu illa bima syara. Tidaklah dia mengibadahi Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Illa bima syara'ahu Allahu wa rasuluh kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mengibadahi Allah itu nggak boleh sakar PDW. Ya, syariat itu ada tuntunannya. Ini agama kamu atau agamanya Rasulullah? Ini agamanya gurumu, ustadmu, kiaimu atau agamanya Nabi? Ya. Kalau ini agamanya Nabi, ikut aturannya Nabi, jangan sakar dewe. Ya, dianggap baik langsung kamu lakukan. Menurut menurut kiaimu baik kamu perbuat Mana dalilnya dulu? Karena ini adalah agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sudah mengingatkan dalam banyak hadis. Ya, bukankah dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam khutbah Jumat, ya, Nabi dengan mata yang merah beliau mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah dengan suara lantang beliau mengatakannya di atas mimbarnya dalam khutbatul Jumat dengan suara tinggi dan mata yang merah beliau mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di atas ketika khutbatul Jumat di atas mimbar dengan suara lantang dan mata yang merah beliau mengatakan ini bahwasanya sebenar-benar ucapan itu adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau katakan dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang mengada-ada di dalam agama. Dan setiap perkara mengada-ada di dalam agama itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu tempatnya di mana? Di dalam api neraka Allah. Ini bukan perkara main-main. Ini agama beliau, jangan di otak atik Sesuka kita tidak bisa. Makanya beliau mengatakan barang siapa yang mengamalkan di dalam agama kami ini sesuatu yang tidak ada tuntutannya dari kami, tuntunannya dari kami, maka amalannya tertolak. Rod, ay mardud, tertolak di sisi Allah Azza wa Ya, tidak boleh sembarangan, harus tahu dalilnya. Sehingga kalau ditanya tentang dalilnya jangan marah. Dalil, dalil, sedikit-sedikit dalil. Ya, ada orang seperti itu. Marah ya kalau ditanya dalil. Loh ini agama siapa? Agama kamu atau agama Rasulullah? Kan gitu. Kalau agama Rasulullah harus ada tuntutannya, tuntunannya. Harus ada dalilnya. Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian sebagian orang ada sebagian orang ada yang keminter. Ya, Nabi mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat kata Nabi. Kata dia, "Oh, bid'ah itu ada dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah." Yang dilarang itu bid'ah sayyi'ah. Kalau bid'ah hasanah boleh. Contohnya apa? Ya banyak bid'ah hasanah. Setiap apa yang dianggap baik itu bid'ah hasanah. Padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahul Musta'an. Padahal Nabi menyatakan apa? Kullu bid'atin wala. Setiap bid'ah itu sesat. Gak ada bid'ah hasanah, gak ada bid'ah sayyi'ah. Semuanya bid'ah itu adalah sesat, sayyi'ah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Berarti pelajaran yang kedua adalah tentang rukun-rukun Islam ya dan yang paling pentingnya adalah la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Kemudian setelahnya datang tentang sholat, zakat, puasa, kemudian haji. Wallahu a'lam bishawab billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.